Nah, mengenai Gafar, yaitu Nah apabila sengaja apa kafarahnya Taib, jenis-jenis kafarah itu sifatnya pilihan ataukah berurutan? Berurutan. Dasarnya? Nah. Siapa yang membantu? Dasarnya bahwa kafarah itu berurutan. Ya, Bu Akil hadis Abi Hurairah? Yang mana? Yang mananya nih? Nah, siapa yang membantu? Fadhal. Abdullah. Sahabat siapa? Siapa nama sahabatnya? Ehsan. Farhan. Salamah bin Sakhr al-Bayadi. ya Yeah. langsung saum. Urutan pertama saum dua bulan berturut-turut. Nah. Nah, dasarnya adalah hadis tersebut yang kita pelajari tentang sahabat Salamah bin Sakhar al-Bayadi yang menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan dalam keadaan sengaja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu demi satu dari tiga jenis kafarah tersebut. Ketika jenis yang pertama memerdekakan budak, disebutkan dan sahabat tersebut tidak mampu, maka berpindah pada kafarah yang berikutnya, saum dua bulan berturut-turut. Ketika ia tidak mampu, maka diberikanlah kafarah jenis ketiga yaitu memberi makan fakir miskin. Baik. Setelah itu apa yang kita pelajari? Taufik. Fadal, apa lagi yang kita pelajari kemarin? Bolehnya seseorang me mengeluarkan kafarah untuk keluarganya dalam hal ini memberikan makan. Kapan itu boleh? Kapan bolehnya? Kapan bolehnya? Abdul Salam. Ketika tidak didapati lagi orang miskin yang akan dikeluarkan kafarah untuknya kecuali dari kalangan keluarga sendiri. Dalam kondisi seperti ini boleh kafarah diberikan kepada keluarga sendiri sebagaimana yang terdapat pada sahabat Salamah bin Sahar al-Bayadi. Dalam pertemuan yang lalu pula kita telah mempelajari beberapa faidah penting dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah seputar permasalahan saum atau pembatal pembatal saum. Siapa yang menyebutkan? Ya, secara ijma. Ada dalilnya dari Quran dan Sunnah? Dalilnya ijma saja atau juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah juga. Berarti dalilnya ada berapa? Ada tiga. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Nah. Kemudian apa lagi? wanita. Wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Puasa apa ini? Puasa Ramadan. Selain Ramadan dan juga puasa sunnah. Dan mengkodok mengkodok puasa Ramadan kapan? Mengkodoknya? Setelah bersih dari haid Iya, di luar bulan Ramadan. Bersih dari haid belum tentu di luar bulan Ramadan. Bisa saja haidnya di awal-awal bulan Ramadan sehingga masih tersisa sekian hari dari bulan Ramadan. Baik, apa lagi? Ya. Yeah. masuknya air melalui hidung dapat membatalkan saum. Masuk ke mana ini? Masuk ke kerongkongan. Iya. Berdasarkan hadis apa? baligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima. Dan bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak menghirup air dengan hidung saat berwudu kecuali di saat engkau dalam keadaan berpuasa. Bagaimanakah seorang yang berpuasa lalu bermimpi, mimpi basah? Tidur siang lalu mimpi basah. Apakah saumnya batal ataukah tidak? Ya? Tidak batal. Padahal dalam kondisi keluar mani. Nggak apa-apa. Kalau tidak mimpi basah tapi keluar mani, istimna, istimna membatalkan puasa, mengeluarkan mani tanpa ada unsur syar'i, bukan mimpi maksudnya di bulan suci Ramadan keluarkan dengan sengaja menurut pendapat jumhur ulama membatalkan puasa. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan tidak batal puasanya. Namun pendapat jumhur ulama kebanyakan dari para ulama bahwa puasanya batal. Bagaimana dengan seorang yang muntah ketika berpuasa, ketika saum. Apakah saumnya batal ataukah tidak? Abdus Salam. Ada ya. Nah, Pak Edi. Tidak, tidak batal. Kalau memuntahkan diri dengan sengaja, sengaja memang mau dimuntah-muntahkan, bukan muntah karena kebetulan. Tidak juga. Jadi muntah baik disengaja ataupun tidak disengaja tidak membatalkan saum. Ada pendapat lain, Abu Umar? kalau disengaja batal. Nah. Baik, kita lanjutkan sesuai dengan sisa waktu yang ada. Sisa berapa? Sampai jam 11 ya. Insyaallah. Dua menit, mudah-mudahan bermanfaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa ammal kuhlu والحقنة وما يقبر في الإحليل ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول ولو ذكر ذلك la'alimahu as-sahabatu wa ballaghuhu al-ummata kama Dan seterusnya. Wa ammal kuhlu adapun kuhul celak mata. Ini topik pembicaraannya masih berkaitan dengan saum. Dengan puasa. Adapun celak mata wal huknatu dan suntikan orang sakit yang biasa disuntik huknah suntikan wama yukparu fil ihlil dan obat yang diteteskan pada ihlil ihlil ada dua makna makna yang pertama adalah lubang kencing saluran kencing mungkin sakit tertentu pengobatannya lubang kencingnya ditetesi Makna kedua dari ihlil adalah lubang yang ada pada puting payudara. Wa mudawatul ma'mumati wal ja'ifah dan pengobatan yang berkaitan dengan makmumah berkaitan dengan usus wal jaifah dan penyakit dalam yang tentu pengobatannya tidak dengan meminumkan obat atau memakan sesuatu tetapi melalui jalan lain fahada maka ini termasuk perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan ahlul ilm faminhum maka di antara mereka ada yang memandang lam yuftir bisyai'in min dhalika ada yang memandang ini semua tidak membatalkan saum Bapak memakai celak, kemudian suntik, kemudian juga obat yang diteteskan pada ihlil tadi, kemudian pengobatan-pengobatan penyakit dalam, baik itu usus ataukah, ataukah yang lainnya, dengan cara yang tidak makan obat atau minumnya, maka sebagian ulama menyatakan ini semua tidak membatalkan puasa seseorang. Wa minhum dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu semua dapat membatalkan saum, membatalkan puasa. Lalu Syekhul Islam menyatakan wal adhar dan yang jelas dalam permasalahan ini, pendapat yang kuat dalam permasalahan ini kata Syekhul Islam ibnu Taimiyah, annahu la yuftiru bi syai'in min dzalika. Bahwasanya itu semua tidak membatalkan saum. Seorang ketika saum pakai celak maka saumnya tidak batal. Seorang ketika saum kemudian sakit lalu disuntik untuk sakitnya tersebut maka saumnya tidak batal. Seorang yang saum sakit yang kemudian pengobatannya dengan cara diteteskan pada saluran kencingnya atau saluran puting susunya maka saumnya tidak batal. Demikian pula pengobatan penyakit dalam dengan kriteria yang sebelumnya disebutkan, maka menurut Syekhul Islam Ibn taymiyah rahimahullah, semua itu tidak membatalkan saum seseorang. Apa dasarnya? Insyaallah dasar-dasarnya akan kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Pertemuan yang akan datang. Nah, Siamnya sudah lewat, ngomongnya sudah bingung akhirnya. Lewat 4 menit sudah. Ila huna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.